بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله إخوتي رحمني ورحمكم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم telah menyebutkan dikala terjadi fitnah melanda umat orang yang selamat darinya adalah orang yang bahagia ahlu sa'adah dalam hadis Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an qala aimullah laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sungguh demi Allah aku mendengar Rasulullah bersabda inna sa'ida laman junnibal fitan inna sa'id laman junnibal fitan inna sa'id laman junnibal fitan walaman ubtuliya fasabara fawaha Sungguh orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah Sungguh orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah Sungguh orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah Tiga kali Rasul ulang Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang mendapatkan ibtila dapat cobaan, ujian Dan dia bersabar Maka sungguh baik Rasul ta'ajub Kagum Baik kesabaran dia tersebut Dikala menghadapi ibtila Cobaan Hadis diriwayatkan Abu Dawud di dalam hadis Rasul SAW mengulang tiga kali As-Sa'id Laman junibal fitan As-Sa'id Laman junibal fitan As-Sa'id Laman junibal fitan Di kalangan ulama hadis ada yang menyebutkan diulang tiga kali ini mubalaghah fit ta'kid untuk memperjelas dan menekankan bahwa oh, betul-betul orang yang selamat itu yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah diulang tiga kali Rasul untuk ditekankan makna ini ditekankan ada pula di kalangan ulama yang menafsirkan diulang tiga kali oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dilihat dari awal fitnah dari awal terjadinya fitnah sampai kemudian akhir ujung fitnah dia diselamatkan, dijauhkan dari fitnah. Dari awal munculnya fitnah terjadi, dia selamat. Allah tentukan baginya sa'adah, dijauhkan dari fitnah. Tidak terseret oleh arus fitnah, tidak terbawa tidak menjadi orang yang toish toish ringan nggak punya bobot sama sekali terhempaskan ke sana kemari oleh fitnah dia diselamatkan dari awal munculnya hingga akhir dari fitnah itu tetap dia diselamatkan dijauhkan dari fitnah junibal fitan makanya diulang tiga kali oleh Rasul dijauhkan dari fitnah dijauhkan dari fitnah dijauhkan dari fitnah dari awal hingga akhir fitnah itu terjadi walaman ubtulia fasabara fawaha dan dia mendapat ibtila beri cobaan berbagai macam ujian dan dia bersabar bersabar atas gangguan cercaan, celaan, hinaan orang-orang yang melakukan itu padanya mengharap pahala dan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fawahan betapa baiknya perbuatan dia semacam itu. Rasul kagum, wahan betapa bahagia, betapa baiknya kesabaran dia seperti itu karena pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan pahala mereka tanpa hitungan. Dijauhkan Rasul sebut junniba. Betul-betul dia itu jauh dari fitnah dan sebab-sebabnya dan dai-dainya dan orang-orang yang di sekitarnya seluruhnya. Makanya juniba seakan-akan fitnah itu di janib di sisi sana timur dia dijauhkan berada di janib akhor di sisi barat ujung sana sehingga betul-betul jauh antara dia dengan fitnah betul-betul dijauhkan bersih dan selamat dari efek dan kejahatan fitnah tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Di masa-masa fitnah perlu kita ingat beberapa perkara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti di dalam hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala an Qultu ya Rasulullah man najah Aku tanya wahai Rasul bagaimana keselamatan itu agar aku selamat. Qala amsik 'alaika lisanak wal yasa'ka baituka wabki 'ala khati'atika. Amsik 'alaika lisanak, kamu ingin selamat, tahan lisanmu ini rumahmu hendaknya luas bagimu, mencukupimu. Artinya kamu tidak mengganggu, mendolimi orang, kamu pun tidak diganggu, tidak didolimi orang. Dan tangisi kesalahanmu atau dosamu. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Tirmidzi hadisun hasan. Amsik alaika nak jaga lisanmu agar orang tidak banyak berbicara tanpa ilmu terlebih di masa-masa fitnah agar orang menjaga lisannya tidak mengobral ke sana kemari tanpa hujjah yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hada din. Ini agama. Sebagian orang ya subhanallah seakan tidak pernah mengerti ilmu, seakan tidak pernah belajar agama. Tidak tahu kalau segala ucapannya, perbuatannya akan dia pertanggungjawabkan semuanya, dicatat Ma yalfidu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Ma li hadhal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira wala yadlimu yadhlimu rabbuka ahada. Seakan ayat-ayat semacam ini lepas dari ingatannya. Sehingga betapa banyaknya tidak sedikit bahkan yang mengaku punya ilmu, pernah belajar ilmu di masa fitnah lepas kontrol bicara semaunya berbuat semaunya lisannya tidak dijaga tangannya walaupun mungkin lisannya diam tangannya ini apalagi sekarang kirim WhatsApp, kirim Telegram dia share ke sana kemari menyebarkan fitnah. Seakan dia merasa itu bukan tanggung jawab dia. Seakan itu tidak akan ada hisapnya. Ada di situ a'rad kehormatan ada kezoliman tapi begitulah fitnah tumayyizur rijal dengan fitnah itu terpisahkan al-khabith minat tayyib yang jelek dari yang baik firman Allah maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum ala al ghaib nggak mungkin Allah membiarkan kondisi kalian kaum mukminin dibiarkan seperti itu campur baur jadi satu di tengah-tengah kalian, di soft kalian larut antara khabif dengan toyib itu tidak akan Allah biarkan. Sehingga Allah pisahkan al khabith minat toyib mana yang jelek, mana yang baik dengan fitnah yang selama ini tertutupi, yang selama ini orang anggap baik, tapi dengan terjadinya fitnah demi fitnah terlihat hakikatnya. Ternyata fulan seperti ini, fulan seperti itu. Terkuak hakikatnya, rahasia yang dia simpan selama ini, seperti apa dia. Kalau enggak akan campur dibiarkan campur, tidak ada fitnah, itu memadorotkan kalian, merugikan kalian, dunia dan akhirat kalian, merusak agama kalian. Makanya tidak akan Allah biarkan. Wa makan Allah liyutli'akum alal ghaib. Kata Allah, Allah pun tidak akan mungkin menunjukkan yang gaib kepada kalian. Artinya kalian gak akan mungkin tahu isi hati orang satu persatu. Bahwa fulan menyimpan ini ini fulan di hatinya tersimpan ini itu itu nggak mungkin kalian ketahui karena itu gaib bagi kalian tapi dengan fitnah terlihat tampak ternyata fulan selama ini begini korina ucapannya amal perbuatannya menunjukkan apa yang selama ini tersimpan dalam dirinya. Apakah dia termasuk at-tayyib ataukah dia termasuk al-khabith? Dulu Naam di zaman rasul SAW ada wahyu turun. Orang dihukumi dengan wahyu, fulan munafik, fulan begini, fulan begitu. Karena Allah Maha tahu. Tapi begitu wahyu terputus sudah Rasul wafat saw Nggak mungkin kalian bisa tahu isi hati orang. Dan kita diperintah menghukumi sebatas yang zahir. Tapi dengan fitnah terjadi, hikmah Allah inginkan. Terlihat apa yang dimaukan Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Hambanya mukminin Untuk adil Objektif dalam An-Nahl, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sungguh Allah memerintahkan kalian adil, ihsan, dan memberi hak kepada kerabat Allah melarang dari fahsya dan mungkar dan bagi kedoliman melampaui batas Allah mau idhahkan semua ini kepada kalian agar kalian mau ingat keadilan yang dengannya kemaslahatan kehidupan akan mereka dapati adil dengan itu tegak langit dan bumi tidak akan bisa kehidupan itu berjalan dengan zulm dengan kezoliman syariat Allah turunkan Rasul diutus oleh Allah agar tegak keadilan ini hukum disyariatkan Allah agar mereka mendapatkan dan hidup dalam naungan keadilan dan Allah perintahkan itu kepada kalian al Adil. Kata Imam Ibnu Kathir terkait ayat Lakat arsalna rusulana bil bayinat. Kami telah utus para rasul kami dengan penjelasan-penjelasan bayinat, yakni mujizat, hujjah. Dengan dalil bukti-bukti yang kuat dan pasti menunjukkan kebenaran risalah dan kenabiannya. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan dan kami turunkan kepada mereka kitab wal mizan. Al mizan dalam ayat adil, keadilan. Sebagaimana kata Mujahid dan kota ada rahimahumullah Juga Allah sebutkan li, di ayat lain liyakuman nasu bil qist agar manusia ini bisa tegak hidup dengan qist. Al qist bil haq bil adil Dengan keadilan, dengan hak, dengan mengikuti para rasul mengimani apa yang mereka sampaikan, mentaati apa yang mereka ajarkan. Dalam hadis Anas Anas bin Malik Rasul sebutkan hakam hakamtum dilu. Kalau kalian berhukum, memfonis, adillah Jangan melampaui batas. Tapi dengan hujah, dengan bukti, tunjukkan kenapa demikian? Apa buktimu? Apa hujahmu? Qul hatu burhanakum inkuntum sadiqin Tunjukkan bukti-buktimu, bukti-bukti kalian jika kalian jujur. Wa idza qataltum fa ahsinu fa innallaha muhsin yuhibbul muhsinin. Kalau kalian membunuh bunuh dengan baik. Jangan kamu siksa. Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Allah itu muhsin dan cinta kepada para muhsinin. Maka dengan ini keadilan tidak akan bisa ditegakkan kecuali dengan ilmu syar'i, kecuali dengan hujjah, bukti yang otentik, yang nyata, jelas, jauh dari praduga dan dugaan-dugaan semata, jauh dari keraguan, kesimpulan-kesimpulan sendiri berarti berarti ini katanya ini gak bisa keadilan ditegakkan dengan itu dengan ilmu syar'i jauh dari hawa nafsu maka yang tidak tahu ilmu syar'i gak akan bisa merealisasikan keadilan tahu ilmu syar'i namun tidak mengerti apa yang dikehendaki dalam hukum juga tidak akan bisa merealisasikan keadilan tersebut ini prinsip dasar penting dalam menghadapi segala fitnah. Prinsip yang lain bahwa kezoliman tertolak dalam syariat dilarang dan dalam hadis kudsi ma'ruf bagaimana Allah berkata inni haramtu dzulma ala nafsi aku haramkan kezaliman itu pada diriku maka tidak akan mungkin Allah zalim pada siapapun sekecil apapun wa ja'altuhu fima bainakum muharrama fala tadhalamu dan aku jadikan itu haram di antara kalian maka jangan kalian saling menzalimi Dan Allah puji kaum mukminin ketika mereka membela diri menepis kezoliman yang ditujukan padanya firman Allah walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun dalam asyura dan jika mereka terkena kezoliman tertimpa kezoliman mereka membela diri yang tersirun kata Asyaukani rahimahullah ini pujian dari Allah kenapa karena menghinakan diri merendah kepada orang yang mendolimi dirimu itu bukan sifat orang-orang yang Allah muliakan padahal sifat kemuliaan Allah sebutkan dalam munafikun walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin Kemuliaan itu untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk mukminin. Aziz, terhormat. Aziz, mulia. Sifat mukmin. Maka bukan termasuk dari sifat mereka terhina dan membiarkan terhina dirinya merendah bahkan kepada orang yang mendolimi dirinya berdusta, mengada-ngada, dizolimi kehormatannya, dizolimi nama baiknya, tetap saja merendah-rendah, menghinakan dirinya bukan sifat yang dipuji oleh Allah, karena izzah itu sifat mukminin. Makanya Allah sebutkan mereka Idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Mereka membela diri, menepis kezoliman bagi yang melampaui batas yang menimpa atau ditimpakan kepada diri mereka. Kata Nakhai, para ulama salaf dahulu yakrohun benci, tidak senang untuk orang itu menghinakan dirinya sehingga dengan itu dilangkai oleh para sufaha orang-orang sevi orang-orang bodoh sehingga hatta orang bodoh berani menjarah kehormatannya ah fulan itu ini ini membicarakan celaan dengan tanpa hujah dan bukti nggak ada wibawanya nggak ada kehormatannya makanya nggak disenangi oleh para ulama salaf untuk orang itu merendahkan dirinya menghinakan dirinya sampai pada akhirnya orang-orang safih pun berani merusak kehormatannya, nama baiknya. Dan seperti tadi, itu bukan sifat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan aib ketika seseorang itu menepis dan membela diri dari kedoliman yang diarahkan padanya. Termasuk dalam makna ini sifat mukminin yang dipuji adalah mereka membela saudaranya tidak membiarkan kedoliman itu ditujukan kepada saudaranya saudara iman dalam hadis Asma bintu Yazid di Imam Ahmad dan disahihkan Albani Rasulullah SAW sebutkan man dhabba an irdi akhihi bil ghaibah atau bil ghibah karena haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar yang membela kehormatan saudaranya saudaramu terzolimi tanpa hujah tanpa bukti wala dzarrah minal burhan wala nisfu hujjah terdolimi dikatai ini dikatai itu dituduh ini dituduh itu kamu nggak rela kamu bela apa yang kamu tahu tentangnya dan itu bil ghibah kamu di belakangnya tidak di hadapan saudaramu ini bahkan tapi karena kamu tahu ini alal khair saudaramu alal manhaj istiqamah orangnya maka Allah berjanji Allah wajibkan atas dirinya untuk memerdekakan hamba itu dari neraka yang membela Allah merdekakan Allah bebaskan dari neraka Semakna dengan itu di Tirmidhi juga di kata Syekh Albani sahih li ghairih dari hadis Abu Darda Rasul sebutkan man radda an irdi akhi an wajihin nar yaumal qiyamah yang menolak atau menepis kedoliman terkait kehormatan saudaranya maka Allah akan tepis Allah akan jauhkan wajahnya yang membela ini Allah jauhkan dari neraka di hari kiamat di Abu Dawud dan Musnad Ahmad juga dari Jabir dan juga Abu Talha ibnu Sahal dihasankan oleh Albani disyarah Kabar gembira sekaligus ada ancaman di situ. Membuat kita takut. Yang ada iman dalam hatinya. Ma min imri'in yakhdhulu muslima fi mautinin yuntaqasu fihi min irdhihi wa yuntahaku fihi min hurmatih illa khadalahu Allah fi mautinin yuhibbu fihi nusratahu seorang hamba yang khadala imra'an muslimah khadalahu khadala itu meninggalkan pertolongan meninggalkan pembelaan. Kamu nggak bela. Kamu diam. Padahal di waktu atau di tempat di situ kehormatan saudaranya diinjak dengan zalim. Dizalimi. Kehormatannya dirusak. dicela maka Allah pun meninggalkan pertolongan kepadanya di saat dia sendiri berharap sangat mendapat pertolongan Allah wal jaza min jinsil amal balasan sebanding dengan amalanmu kamu membiarkan saudaramu dia butuh pertolonganmu, butuh pembelaanmu. Saat dia dicela, didolimi, kamu diam, kamu cuek, Gak mau peduli. Maka di saat kamu sangat butuh-butuhnya pertolongan Allah menghadapi apalah problematika kehidupan, masalah, kamu di situ sangat butuh pertolongan Allah di saat itu Allah tinggalkan. Tidak akan menolong kamu. Wa ma min ahadin yansuru musliman fi mautinin yuntaqasu fihi min 'irdi wa yuntahaku fihi min hurmati illa nasarahullah fi mautin yuhibbu fihi nusratahu. Tapi seorang hamba yang membela saudaranya, menolong saudaranya, dia empati, dia bela. Di saat kehormatannya dicela, kemuliaan dan harga dirinya dirusak maka Allah pun akan bela dia di saat dia butuh-butuhnya sangat terhadap pertolongan Allah. Jaza min jinsil amal. Kamu bela, Allah bela kamu. Kamu tinggalkan, kamu biarkan, Allah biarkan kamu. Di hadis Ibn Abi Dunia dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an beliau berkata man nasara akhahul muslim bil ghaib nasarahullah fid dunya wal akhirah yang menolong membela saudaranya muslim di belakangnya bil ghaib maka Allah bela dia Allah tolong dia di dunianya dan di akhiratnya kata Syekh Albani mauquf hasan li ghairihi Demikian sunnah mengajarkan kepada kita Muslim dengan saudaranya Muslim yang lain seperti jasad yang satu kal jasadil wahid idza shtaka minhu udhu tada'alahu sa'iru jasadi bisahri wal huma di sisi lain itu juga pembelaan kepada saudara yang zalim. Seperti yang Rasul sebutkan, unsur akhoka zaliman au madluma. Bela, bantu saudaramu zalim saat dia zalim ataupun terzalimi. Kalau ya Rasulullah Hada madlum, fa suruhu zalimah zalima? Iya kalau terdolimi kita faham ya Rasul pantas dibela. Kalau dia zalim, bagaimana membelanya? Tamna'uhu minadh-dhulm. Dengan kamu cegah dia dari kedolimannya. Kamu ingatkan. Tidak malah kamu dukung dalam kedolimannya. Tidak malah kamu bela tidak malah kamu berfanatik dalam kezolimannya dengan kamu sebarluaskan kamu lakukan berbagai macam cara untuk dia tetap dalam kezolimannya kamu menjerumuskan dan bukan demikian orang yang cinta kepada saudaranya kamu cinta saat dia zalim, bela, tahan, cegah dari kezalimannya. oh, ada nisya dulu. Fadhalna.